Alhamdulillah kembali kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Yang pada pertemuan yang lalu Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang ke-12 dari hadis yang disebutkan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam karya beliau ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-13 yaitu hadis Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. <clears throat> Ikhwani wa akhwati <clears throat> kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidak beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahadukum salah seorang di antara kalian hatta yuhibba hingga ia mencintai li akhi untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. <clears throat> Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan beliau adalah khadim, pembantu atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi SAW bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi Tidak beriman salah seorang di antara kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yuhibba sampai ia mampu mencintai li akhihi untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka taala. Insyaallah hadis ini yang akan kita coba untuk menjelaskannya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Yang pertama, rawi hadis dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Kunyah beliau Abu Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke kota Madinah <clears throat> kemudian berkunjung ke rumah Ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu Ummu Sulaim bintu Milhan berkunjung dan di rumah itu kata Anas hanya ada aku dan ibuku serta Ummu Haram khalati bibi dari pihak ibu yaitu Ummu Haram bintu Milhan Ummu Sulaim bintu Milhan ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an dan Ummu Haram bintu Milhan bibi dari uh, Anas bin Malik radhiyallahu an yaitu saudara dari Ummu Sulaim ibunya maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berkunjung <clears throat> Nabi sallallahu mengatakan kepada keluarga ini kumu fali usalli bikum Ayo berdiri kita salat berjamaah. Salat berjamaah. Dan salat adalah salat sunnah. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa waktu itu adalah waktu duha. Sehingga para ulama rahimahullah taala mengambil istimbat dari beberapa kejadian yang seperti ini dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW bahwa seorang muslim dan seorang muslimah kadang-kadang sesekali dia boleh melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah tapi itu tidak secara rutinitas dilakukan seperti sholat tarawih di bulan Ramadan. <clears throat> Jadi sesekali mungkin di sholat duha kita boleh berjamaah sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw. Maka Anas mengatakan fi ghairi waktu salatin. Nabi saw mengajak kami sholat berjamaah dan waktu itu bukan waktu sholat jamaah, bukan waktu sholat wajib. Fasalla bina maka Nabi saw Alaihi sholat bersama dengan mengimami keluarga ini. Kemudian di akhir cerita setelah Nabi SAW mendoakan kebaikan min khairi ad-dunya wal akhirah daripada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kepada keluarga ini maka ibuku yaitu Ummu Sulaim berkata kepada Rasul kita yang mulia SAW ya Rasul aku punya urusan khusus denganmu punya kejutan maka Nabi SAW mengatakan apa itu maka Nabi SAW maka Ummu Sulaim mengatakan Anas ya Rasulullah khuaidimuka Anas ya Rasulullah, aku berikan kepadamu sebagai pelayanmu. Udu'ullaha lahu, doakan kebaikan untuknya. Maka Anas mengatakan fada ali bi kulli khairin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadaku semua kebaikan. Semua kebaikan. Ya, sampai-sampai Anas mengatakan dalam riwayat yang lain, "Fama taraka khairan, fama taraka khaira akhiratin wala dunya illa da'ali bihi." Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas tidak meninggalkan kebaikan dunia dan juga tidak meninggalkan kebaikan akhirat kecuali Nabi Sallam doakan aku untuknya. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah ia diserahkan oleh sang ibu yaitu Muslim untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala diminta oleh Ummu Sulaim untuk mendoakan Anas, maka Nabi mendoakan kata Anas semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, bahkan tidak ada yang tersisa dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan di antara doa yang diucapkan oleh Nabi kala itu dan di akhir doa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu setelah Nabi mendoakan banyak kepadaku di akhir doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, karuniakanlah untuknya, berikanlah kepadanya rezeki harta yang banyak, anak dan juga berkahi ia. Jadi berikan ia harta, berikan ia keturunan, berikan ia harta yang banyak, berikan ia anak yang banyak, akan tapi bukan sekedar harta yang banyak, anak yang banyak, akan tapi harta dan anak yang diberkahi. Ini kawan kaum muslimin muliakan oleh Allah bagaimana uh, Nabi kita yang mulia salam berdoa dengan doa yang sangat agung. Tidak sebagaimana kita dapati sebahagian kita tatkala berdoa dia hanya minta yang banyak. Dia mengatakan ya Allah berilah aku rezeki banyak. Ya Allah berikanlah kepadaku anak banyak akan tapi ia lupa untuk minta keberkahan. Sehingga harta yang banyak, keturunan yang banyak tidak mendatangkan kebaikan apapun untuknya tidak dunia apalagi akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Allah, berilah kepadanya eh, harta yang banyak, anak yang banyak, keturunan yang banyak, dan berkahi ia. Bahkan dalam Adabul Mufrad, karya Imam Al-Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu an menyebutkan doa yang ketiga di akhir doa beliau alaihi salatu wasalam, yaitu doa waghfir lahu. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Jadi Nabi Sallam mendoakan kebaikan untuknya dunia dan Nabi Sallam mendoakan kebaikan untuknya akhirat. Kebaikan akhirat didoakan, kebaikan dunia juga didoakan. Banyakkanlah hartanya, banyakkanlah keturunannya, dan berkahi ia dan juga ampuni dosa-dosa yang ia lakukan. Ini Anas bin Malik radhiyallahu an sampai subhanallah Anas sendiri mengatakan doa ini terkabul, ya, doa ini terkabul dalam eh, Adabul mufrad karya Imam Al-Bukhari Anas mengatakan Fada Ali bithalat Nabi Salam doakan tiga hal untukku harta yang banyak apa kata beliau Sunya aku punya kebun aku punya kebun yang semua kebun di kota itu atau di daerah itu berbuahnya hanya satu kali satu tahun tapi kebunku dua kali setahun satu-satunya kebun yang berbuah dua kali setahun di kota itu atau di daerah itu adalah kebun Anas bin Malik radhiyallahu an. Sehingga beliau mengatakan, "Akulah orang Ansor, termasuk di antara orang Ansor yang banyak sekali hartanya." Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini yang pertama terkait dengan masalah harta yang banyak, ya terkait dengan masalah harta yang banyak, maka Eh, beliau menjadi orang yang sangat banyak hartanya sampai kebun beliau berbuah dua kali dalam dalam satu tahun. Kemudian di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sallam, ya Allah perbanyak keturunannya. Sehingga sejarah mengatakan bahwasanya keturunan Anas bin Malik radhiyallahu an itu sampai ratusan. Ya sampai ratusan. Sebagian ahli sejarah mengatakan 150 anak. 150 anak yang meninggal terlebih dahulu sebelum beliau Seratus, Ya, seratus. Subhanallah ya, banyak keturunannya. Kemudian uh, Anas mengatakan akhirnya Allah taala juga kabulkan doa yang ketiga yaitu apa? Uh, dipanjangkan umurnya. Dalam adan mufrad Nabi Salam juga doakan dipanjangkan umurnya sehingga istahya itu kata Anas wa talat bi hatta istahya itu minan nas. Ya. Umurku panjang sampai aku malu dengan manusia. Ya, karena panjang sekali umurnya. Sehingga sebutkan bahwasanya beliau meninggal kurang lebih ya pada umur 107 tahun. Radhiyallahu an. Dan beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Basrah. Sahabat Nabi SAW yang terakhir kali meninggal di kota kota Basrah. Jadi setelah beliau meninggal tidak ada sahabat lagi di kota Basrah. Ini Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian beliau mengatakan dan aku berharap doa yang terakhir dikabulkan yaitu ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Ini Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi datang ke kota Madinah berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, ibunya Anas dan ini juga wanita yang ya memiliki kehususan dengan Nabi SAW. Ummu Sulaim dengan dengan adiknya Ummu Haram itu memiliki hubungan khusus dengan siapa? Rasul kita yang mulia SAW. Sehingga mungkin sebagian orang selalu bertanya, apa hubungan antara Ummu Sulaim dan Ummu Haram yang kedua-duanya anak perempuan dari Milhan dengan Nabi SAW karena Nabi SAW sering sekali berkunjung ke rumah mereka berdua ini yaitu Ummu Sulaim dan Ummu Haram bahkan tidak jarang riwayat yang mengatakan Nabi tidur siang tidur siang di rumah siapa? Ummu Haram tidur siang di rumah Ummu, Ummu, Ummu Sulaim sehingga disebutkan bahwa Ummu Sulaim sampai mengambil keringat yang ada di tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallam tidur siang berkeringat, kemudian Ummu Sulaim mengambilnya, ya, mengambilnya dengan menggunakan kain, kemudian memerasnya dan meletakkannya di botol, botol kecil. Kemudian tatkala diambil dari tubuh Nabi SAW, Nabi terkejut sehingga beliau terjaga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang kau lakukan oleh Ummu Sulaim? Maka Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, keringatmu kami jadikan sebagai sarana untuk kesembuhan. Sarana untuk kesembuhan. Jadi e, tabarruk dengan keringat Nabi SAW tatkala ada yang sakit maka diobati dengan keringat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan asabti engkau benar sikap yang kau lakukan itu benar. Jadi bertabarruk dengan keringat Nabi SAW dan ini hanya kehususan yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Ya keberkahan yang bisa berpindah. Adapun selainnya maka keberkahan yang terletak adalah keberkahan amal. Sampai tempat yang dikatakan berkah adalah beramal di tempat itu. Seperti misalnya seorang muslim itu berkah, bukan berarti keberkahannya bisa berpindah. Sisa minumnya, kalau antum minum, antum mendapat keberkahan tidak. Akan tapi keberkahan yang ada pada seorang muslim adalah dari amalnya, dari perbuatannya, dari iman yang ada di dadanya, dari amal soleh yang dia lakukan. Begitu juga dengan tempat berkah, seperti Mekah adalah tempat yang berkahi. Bukan berarti kerikilnya, pasirnya, bisa antum bawa. Kemudian antum mendapatkan keberkahan daripada kerikil dan batu yang ada di sana. Tidak. Akan tapi tatkala Anda beramal di sana, maka Anda akan mendapat keberkahan atau kebaikan. Ini yang dimaksud dengan keberkahan selain Nabi dan Rasul. Adapun para Nabi dan Rasul, maka keberkahannya bisa berpindah. Seperti keringat ini dan juga rambut Rasul Sallam, ya uban Nabi SAW yang kita lihat para sahabat Nabi SAW ada di antara mereka yang menyimpannya sehingga tatkala ada yang sakit maka rambut itu dimasukkan ke air kemudian dibacakan, kemudian diminumkan kepada yang sakit. Bertabarruk dengan uh, jasad para nabi alaihi wa wassalam. Jadi ini musulaim. Kalau Nabi tidur di rumahnya, dia mengambil keringat dari tubuh Nabi SAW dengan menggunakan kain, kemudian memerasnya, meletakkannya di korura, ya di, di botol. Begitu juga dengan Ummu Haram bintu Milhan. Sering sekali Nabi datang tidur di sana sampai Eh, kita mendengar cerita bahwa Nabi SAW menyampaikan apa yang akan terjadi pada umat beliau. kalau umat beliau akan membangun uh, pasukan laut. Ya, tatkala beliau tertidur uh, dan kala itu dikipasi oleh oleh siapa? Ummu Haram. Dia Nabi uh, berbaring, kemudian Ummu Haram mendekat dan mengipasi uh, kepala Rasulullah SAW. Sehingga Nabi SAW tertidur. Ini seperti mahram ya, seperti mahram atau seperti istri. Uh, Dikibasi kemudian Nabi tertidur. Tiba-tiba Nabi terbangun dalam keadaan tersenyum. Maka Ummu Haram bertanya, "Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Maka Nabi katakan bahwa umatku akan uh, memiliki kapal yang berlayar di atas lautan. Ya. Disampaikan oleh Nabi sallallahu mukjizat yang beliau lihat, ya wahyu yang disampaikan Allah yang beliau lihat dalam mimpi beliau alaihi salatu wasallam. Sehingga terjadi dialog dan Nabi sallallahu katakan, "Engkau akan termasuk di antara mereka." Ya, sehingga Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha termasuk di antara pasukan yang ikut dalam pasukan angkatan laut yang pertama kali dibangun di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu atau di zaman Uthman. dan sedangkan komandannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Panglima pertama untuk armada laut yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Jadi ini hubungan khusus yang terjadi yang ada antara Nabi dengan kedua wanita ini, itu Ummu Haram dengan Ummu Sulaim, kakak adik. Sehingga para sahabat Nabi SAW, eh, sehingga uh, sebagian ulama atau sebagian orang bertanya, apa hubungan? Sepertinya Nabi SAW itu memiliki hubungan mahram dengan dengan mereka berdua. Dan seperti ini keadaannya tidak mungkin dilakukan kecuali kakak atau adik kandung atau yang ada hubungan nasab yang itu mahram atau dengan istri. Sedangkan dari jalur nasab sepertinya tidak ada. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW punya adik atau punya kakak yang namanya Ummu Haram dan Ummu Sulaim. Maka para ulama rahimahullah taala menjawab pertanyaan seperti ini dan hadis tentang cerita yang kita katakan itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Para ulama menjawab dengan tiga jawaban. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa kedua wanita ini memang mahram Rasulullah SAW dari sisi ibu kakek beliau. Jadi kakek Nabi siapa? Abdul Muttalib atau Syaibatul Ham yang lahir di kota Yathrib atau Madinah yang lahir di kota Madinah. Kalau kita kembali kepada sejarah sebelum lahirnya Nabi SAW, Hashim menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma di kota Madinah. Kemudian beliau meninggal, uh, lahirlah anak yang namanya diberi nama Syaibah. Itulah Abdul Muttalib. Itulah Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini ibunya dari Yathrib, dari Madinah, dari Bani Khazraj. Dari Bani Khazraj dari kalangan Ansar. Ansar punya dua kabilah, pertama Aus, kedua Khazraj. Jadi Salma ini dari orang-orang Madinah dari suku Khazraj. Ya, kemudian dia dibawa ke kota Mekah. Akhirnya lahirlah Abdullah. Ayahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa Ummu Sulaim dan Ummu Haram ini dari suku Khazraj dan dia ini adalah bibi dari ayahnya Nabi SAW dari pihak ibu jadi ini termasuk mahram ya jadi kalau seandainya kita punya punya bapak dan bapak kita itu punya bibi bapak kita punya bibi maka bibi daripada bapak kita itu termasuk mahram kita atau dalam istilah kita sekarang disebut dengan nenek juga panggilannya ya dipanggil nenek juga. Jadi apabila nenek kita itu punya saudara atau punya saudari, maka ini masih mahram. Ya. Dalam bahasa Arab ini disebut am eh, disebut dengan dengan ammun atau amma atau khalun atau khala, sama. Sebagaimana kita memanggil saudara dan saudari ayah dan ibu kita itu paman dan bibi, dalam bahasa Arab saudara-saudari kakek itu juga paman atau bibi kalau kita menggunakan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kita manggil mereka dengan apa? Kakek dan nenek. Maka sebagian para ulama menjawab, hubungan khusus yang ada antara Ummu Sulaim Ummu Haram dengan Nabi kita yang mulia SAW itu dari sisi nasab. Jadi memang betul-betul mahram dari sisi nasab. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala terkait dengan kasus ini bahwa masuknya Nabi sallam, tidurnya Nabi sallallahu ke rumah Ummu Haram dan Ummu Sulaim Secara zahir hadis tidak disebutkan beliau itu sendiri. Nggak ada lafaz yang mengatakan beliau sendiri berkhalwah, berduaan tidak. Sehingga sebagian para ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar, dinukil dari Ad-Dimyati mengatakan bahwasanya kemungkinan besar beliau itu masuk bersama dengan suami. Ya, suaminya. Suami Ummu Haram atau suami Ummu Sulaim atau bersama dengan anaknya itu Anas bin Malik atau mungkin dengan mahram-mahramnya yang lain. Jadi bukanlah berarti Nabi masuk sendirian. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Arabi bahwa ini kehususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kehususan dari Nabi SAW. Jadi memang nasab tidak ada dan tidak didampingi oleh siapapun dari mahram dua wanita ini. Kenapa Nabi sendiri masuk ke dalam berkhaluah? Ini kehususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah kepada beliau untuk dua orang wanita ini karena jasa yang telah dilakukan oleh keluarga besar mereka. Ini kesimpulan ya secara ringkas dari tiga jawaban yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Al Imam Nawawi rahimahullah taala dalam penjelasan beliau menguatkan pendapat yang pertama. Bahkan beliau sampai menukil ini kesepakatan para ulama. Ya walaupun sebagian lagi menjawab kalau Imam Nawawi mengatakan ini kesepakatan para ulama bahwa Ummu Sulaim dan Ummu Haram yang merupakan mahram dari sisi nasab bagi Nabi SAW ini tidak benar. Kata ulama-ulama yang lain. Akan tapi Alimah imam tetap mengatakan bahwasanya mereka berdua mahram dari sisi e, ibunya kakek beliau. Ya, ibu kakek beliau yang dari suku Khazrat di kota Yathrib atau Madinah. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat sebagai tambahan faidah karena ini e, banyak yang menanyakan bahkan ada sebagian kelompok mencela Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dengan riwayat ini. Riwayat Nabi masuk ke rumah Ummu Sulaim tidur, ya tidak disebutkan siapa menemani beliau, kemudian masuk ke rumah Ummu Haram istirahat tidak ada yang disebut tidak disebutkan siapa menemani beliau sehingga sebagian orang mencela Al-Imam Bukhari karena menyebutkan riwayat-riwayat yang seperti ini. Mereka mengatakan riwayat ini kalau dinukilkan hakikatnya merendahkan kedudukan Nabi SAW. Nabi masuk ke rumah seorang wanita sedangkan suaminya tidak ada, keluarganya tidak ada, anaknya tidak ada sendirian. Sehingga mereka mencela Imam Bukhari rahimahullah taala tatkala menyebutkan riwayat ini dalam sahih beliau atau Imam Muslim dalam sahih beliau. Yang sahih riwayat ini adalah riwayat yang sahih dan menjawab kenapa Nabi masuk ke rumah mereka berdua tidak pada rumah-rumah yang lain dengan salah satu di antara tiga jawaban yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat sebagai tambahan faedah. Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an kita sebutkan tadi adalah pelayan Nabi SAW. Ya, 10 tahun beliau melayani Nabi saw. Menjadi pelayan Nabi SAW. Beliaulah menukil banyak riwayat tentang bagaimana sikap Nabi, kelemah lembutan Nabi saw pada keluarganya dan para pembantunya bagaimana kelemah lembutan Nabi SAW. Ini dinukilkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu sehingga beliau termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari siapa? Rasul kita yang mulia SAW sehingga beliau pada peringkat yang ketiga ya kalau para ulama sebutkan beliau pada peringkat yang ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu Anhu. Beliau pada peringkat yang ketiga, jumlah diriwayatkan oleh beliau adalah 2286 hadis ya 2286 hadis. Beliau beliau riwayatkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Hurairah eh, uh, 5374 hadis, kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab 2630 hadis. Sedangkan beliau 2286 hadis radhiyallahu an. Ini Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an. Meninggal pada tahun 93 di kota Basrah. Meninggal pada tahun 93 di kota Basrah. Dan beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Basrah. Sebagian ulama ahli sejarah mengatakan uh, beliau meninggal setelah berumur ratusan tahun, ya. Sehingga beliau sendiri mengatakan sampai malu ya karena terlalu panjang apanya? umurnya sesuai dengan doa yang diajukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kata Nabi, kecuali apabila ia mampu mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah, hadis ini merupakan dasar daripada adab dalam agama kita sebagaimana kita nukil dalam pembahasan hadis Hasan bin Ali, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk" dengan hadis Abu Hurairah bin Husni Islamin Ma'ri tarku ma la ya'ni pada minggu kemarin. Sebagaimana kita nukil perkataan Al-Imam Muhammad bin Abi Zaid al qirawani rahimahullah taala di mana beliau mengatakan bahwa empat hadis yang padanya ada dasar adat dalam agama kita. Yang pertama adalah min husni islamil mar'i tarkuhuma la yakni ini yang kita telah bahas termasuk tanda baiknya Islam seorang hamba adalah tatkala ia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya tidak dunia maupun akhirat kemudian hadis yang kedua Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut barang siapa beriman kepada Allah pada hari akhir maka hendaknya berkata khairan berkata baik atau hendaknya dia diam kemudian hadis yang ketiga adalah la taghdab Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengatakan ausini, berilah aku wasiat. Maka Nabi sallallahu katakan la taghdab, jangan engkau marah. Dan yang keempat adalah hadis yang kita bahas ini. Dan keempat-empatnya ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Yang keempat adalah hadis yang akan kita bahas ini. Nabi SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kecuali apabila ia mampu mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ini pokok daripada adab dalam Islam. Dasar adab dalam Islam terwakilkan pada hadis yang mulia ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Pertama ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala, hadis ini memiliki taqyid. Hadis ini mutlak dan diikat dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Jadi hadis ini mutlak. Nabi SAW mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali apabila ia mampu mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dicintai untuk dirinya. Karena masalah menyukai sesuatu, kadangkala ada orang yang keluar dari fitrah, keluar dari keimanan, dia menyukai malah mah, ah, dia menyukai malah maksiat. Seorang misalnya suka minum khamar, dia ingin kawannya seperti dia minum khamar. Dia suka merokok. Dia ingin temannya juga merokok seperti dia. Pencandu maksiat. Dia ingin temannya juga seperti itu. Apakah ini dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Hadis ini mutlak. Akan tapi takyidnya, pengikatnya ada dalam riwayat Imam Ahmad. Bahkan Syekh Al Albani rahimahullah taala mengatakan bahwasanya pengikat ini adalah sangat bermanfaat. Ya, beliau mengatakan karena sebagian orang cinta atau suka melakukan maksiat. Sehingga dia menganggap bahwa saya menarik saudara untuk melakukan apa yang disukai termasuk iman. Termasuk salah satu di antara penyebab sempurnanya iman seorang hamba. Maka beliau mengatakan hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi minal khair." Hadis Anas bin Malik dengan lafaz yang berbeda, diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad Nabi SAW katakan, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak beriman seorang hamba kecuali apabila ia mampu mencintai untuk saudaranya <clears throat> apa-apa yang ia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Jadi dari kebaikan, dari sesuatu yang baik yang dikatakan baik oleh syariat. Jadi bukan baik menurut kita. Bahkan kadangkala ada orang yang menganggap maksiat itu baik. Dia menyukai maksiat sehingga dia menarik saudara untuk melakukan hal yang dia lakukan. Ini tidak benar. Yang di, yang yang benar minal khair, yaitu dari kebaikan yang sesuai dengan apa? syariat. Jadi mencintai untuk saudara kita daripada ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama kita sebagaimana kita senang kalau itu kita miliki. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka taala. Ini taqyid ya pengikat hadis pengikat yang ada di dalam uh, Musnad Imam Ahmad menjelaskan apa maksud daripada mutlaknya hadis Anas bin Malik diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ini. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Kemudian <clears throat> selanjutnya Nabi SAW mengatakan la yu'min. Tidak beriman. Di sini nafi. Penafian, peniadaan. Nabi menafikan keimanan dari seorang hamba kecuali apabila dia punya sifat ini. Nabi mengatakan la yu'min, tidak beriman. Berarti orang yang tidak memiliki sifat ini dia tidak punya iman. Karena Nabi mengatakan la yu'min, tidak beriman. Berarti kalau seandainya seorang itu tidak mampu mencintai saudaranya sebagaimana hal itu dia cintai untuk dirinya, Nabi nafikan keimanan darinya. La yu'min, dia tidak beriman. Berarti yang beriman siapa? Yang beriman yang mampu mencintai saudaranya sebagaimana hal itu ia cintai untuk dirinya. Para ulama rahimah ta'ala mengatakan nafiyul iman, penafian iman, peniadaan iman Dalam hadis ini Bukan meniadakan hakikat iman Jadi bukan berarti dia murtad Bukan berarti kalau ia tidak memiliki sifat ini dia kafir, tidak Akan tetapi al manfiyuhuna Kamalul iman Yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan Iman Ya, yang, yang, di, yang dinafikan yang ditiadakan oleh Nabi dalam hadis ini adalah kesempurnaannya. Jadi kalau kita terjemahkan dengan sempurna la yu'min artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, bukan tidak beriman. Itu kalau kita terjemahkan secara sempurna dengan syarah penjelasannya. Walaupun kalau kita terjemahkan secara bebas kita mengatakan la yu'min itu tidak beriman. Tapi maknanya adalah yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan apa? Iman. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah, Al Imam Amr bin Salah, Al Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, maknahu la yu'minu al iman tam. Tidak beriman maknanya beriman dengan iman yang sem sempurna. Wa illa fa aslul iman yahsulu liman lam yakun bihadhihi sifati. Beliau mengatakan karena sekalipun sifat ini tidak ada pada diri seseorang tetap asal iman itu ada pada diri orang ini. Jadi yang dinafikan di sini bukan iman secara menyeluruh. Maknanya kalau dia tidak punya sifat ini dia kafir. Dia murtad tidak. Akan tapi yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan kesempurnaan iman. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Hadis yang senada dengan ini banyak. Senada dengan ini dinafikan iman akan tapi maknanya adalah menafikan kesempurnaan. Menafikan apa? Kesempurnaan. Ini kita jelaskan karena sebagian orang mengatakan kalian ahlu sunnah menafikan takwil. Ini termasuk bagian takwil ini. Jelas-jelas Nabi mengatakan layu, yu'min, tidak beriman. Jadi yang dinafikan itu adalah iman secara menyeluruh. Tapi kenapa kalian takwil? Maksudnya adalah kesempurnaan. Ini sebagian kelompok menyerang ahlu sunnah dalam poin ini. Maka kita katakan Semuanya berkatakan oleh para ulama bahwa takwil yang di, eh, takwil tidaklah ditolak sepenuhnya oleh ahlu sunnah. Yang ditolak adalah takwil yang tidak mendasar. Kalau takwil ada dalil yang mengharuskan kita mentakwil maka mesti kita mentakwil. Tapi kalau takwil hanya karena akal, menurut kita tidak diterima secara akal maka ini takwil yang ditolak oleh ahlu sunnah wal jamaah. Coba lihat hadis yang senada dengan ini sangat banyak. Di antaranya Nabi SAW katakan, Wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqah Nabi SAW katakan demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman kata Nabi siapa? seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya penafian iman dalam hadis ini bukan penafian iman serah menyeluruh orang yang selalu mengganggu tetangganya dari kalangan muslimin kemudian dianggap murtad tidak tapi yang dinafikan di sini adalah tidak beriman dengan iman sempur sempurna ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah dan hadis-hadis seperti ini sangat banyak. Ya. Nabi SAW menafikan iman tapi maknanya adalah kesempurnaannya, bukan asal imannya. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Kemudian <clears throat> Nabi SAW bersabda, "Hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbu li nafsi." Ini sifat luar biasa ikhwani. Yang kalau kita sampai pada tingkat ini berarti iman kita sempurna. Apa kata Nabi? Sampai ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Para ulama mengatakan wahia kalimatun jami'atun ta'ummut ta'ati wal mubahati ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ini kalimat yang jami'ah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup apa? Semua ketaatan, semua perkara-perkara mubah baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi seorang muslim hendaknya berusaha memiliki sifat ini. Sifat apa? Mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau seandainya kita ingin memiliki atau kita senang memiliki keyakinan yang benar, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, keyakinan yang benar, maka hendaknya kita juga ingin saudara kita memiliki keyakinan yang sama. Jangan malah kita senang kalau saudara kita terjatuh ke dalam paham Jabariyah, paham Murji'ah, paham Khawarid atau paham-paham yang melenceng dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mesti kita senang kalau saudara kita itu memiliki keyakinan sama sebagaimana yang kita yakini tatkala berkeyakinan dan keyakinan yang benar. Tatkala kita termasuk di antara orang bisa menjaga kewajiban seperti sholat, puasa, zakat dan yang lainnya daripada kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, maka kita juga senang kalau seandainya teman-teman kita, saudara-saudara kita sama kaum muslimin itu juga melakukan sebagaimana yang kita lakukan. Ini dalam urusan apa? Akhirat. Begitu juga sebaliknya dalam urusan dunia. Kita senang mungkin punya harta, ya. Kita senang punya hal-hal yang yang itu termasuk daripada kenikmatan dunia. Maka kalau seandainya kita senang apabila saudara kita memiliki sebagaimana yang kita miliki, Berarti iman kita telah sempurna. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi intinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali apabila ia mampu mencintai untuk saudaranya sebagaimana hal itu ia cintai untuk dirinya ini dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka taala dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Di dalam urusan agama, kita mesti senang kalau saudara kita itu sama seperti kita dalam melakukan ketaatan. Karena itu ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, ini sifat luar biasa. Innila amurru alal ayati min fi kitabillah fa'awaddu anna an-nasa kullahum ya'lamuna minha ma'alam. Aku kadang kala melewati satu ayat dalam Al-Qur'an dan beliau adalah ahli tafsir Al-Quran dan beliau memahami maknanya dan tafsir penjelasannya maka beliau mengatakan aku ingin aku ingin dan aku senang jika seandainya semua manusia mengetahui sebagaimana yang aku ketahui ini sifat ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah kalau dimiliki oleh kita menjadikan kita tidak akan pernah menyembunyikan ilmu apapun yang kita ketahui dalam urusan akhirat dalam urusan dunia Afwan dalam urusan akhirat dalam urusan agama. Karena dalam urusan agama ini berbeda dengan urusan dunia. Kalau dalam urusan agama ikhwani, ilmu yang kita ketahui sebagaimana kata Abdullah bin Abbas dia ingin semua orang mengetahuinya. Karena memang kalau menyembunyikannya itu sangat dicela oleh Islam. Bahkan pelakunya telah melakukan dosa besar dan diancam dengan neraka. Khususnya apabila ditanya kemudian ia sembunyikan. Jadi tidak ada sifat ini ada pada diri seseorang kecuali subhanallah. Ia akan berusaha menyampaikan semua kebaikan yang ia tahu. Ia akan berusaha memberitahu kepada manusia kebaikan-kebaikan yang terkait dengan masalah urusan akhirat. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Wadittu anna an-nasa ta'allamu hadzal ilma wa lam yunsab ilayya minhu syai'un." Aku sangat ingin kalau manusia belajar ilmu agama ini yang aku ketahui dan tidak ada satu ilmu pun yang dinisbatkan kepadaku. Ini sifat yang sangat tinggi, pengamalan daripada hadis yang disabdakan Nabi SAW. Sedangkan kita, kita selalu bahagia kalau teman kita tidak tahu, sedangkan kita satu-satunya yang tahu. Ini tercela ya kaum muslimin muliakan oleh Allah taala. Jadi ini sifat yang diisyaratkan oleh hadis yang mulia ini kaum muslimin muliakan oleh Allah taala. Karena itu Para ulama mengatakan sifat ini kalau dalam urusan agama, dalam urusan agama kita ingin saudara kita istiqamah sebagaimana kita istiqamah, saudara kita itu melaksanakan salat sebagaimana kita melaksanakan salat. Saudara kita itu kita ingin paham agama sebagaimana kita paham agama, ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Dan kalau seandainya kita menyukai kebalikannya, kita paham agama dan kita ingin saudara kita itu tidak paham, kita selalu menjaga ketaatan dan kita ingin saudara kita itu tidak menjaga ketaatan. Senang kalau saudara itu melakukan maksiat, senang kalau sesama muslim itu tidak paham agama, maka ini berdosa. Ini berdosa ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua <clears throat> terkait dengan kebaikan dunia. Ya, terkait dengan keba kebaikan dunia. Sebagaimana ya, terkait dengan kebaikan akhirat itu adalah permasalahan yang sangat luas, maka kebaikan dalam urusan dunia juga perkara yang sangat luas. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Para ulama mengatakan para ulama rahimah taala mengatakan seperti misalnya seorang punya harta. Punya harta, dia ingin saudaranya itu punya harta sebagaimana dia punya harta. Ini sifat yang berat. Sebagaimana poin yang pertama berat, sifat yang kedua ini juga berat. So, kita memiliki kemuliaan, kedudukan dan kita ingin saudara kita itu juga memiliki hal yang sama. Dan kalau ini kita praktekkan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, insya Allah yang namanya permusuhan, yang namanya kedengkian, yang namanya iri dan sebagainya akan hilang dari dada setiap kaum muslimin. Karena itu apa kata Muhammad bin Wasi, tatkala dia menjual kendaraan keledainya kepada saudaranya, kepada sesama muslim dia jual. Apa kata yang membeli? Atardahuli Atardahuli Apakah kamu senang kalau seandainya aku beli kendaraan ini? Pertanyaannya, dia dia jual kendaraannya, kemudian uh, yang membeli mengatakan atar dohuli, apakah engkau senang kalau ini aku pakai? Maka Muhammad bin Wasi mengatakan demi Allah kalau seandainya aku tidak meridhoi kendaraan ini untuk pakai aku tidak akan pernah menjualnya. Ada pedagang yang seperti ini. Nah, Kalau sudah cacat biasanya <laughs> dijual. Berusaha disembunyikan. Ya kan? Atardahu li, apakah engkau senang kalau aku pakai kendaraanmu ini, himar yang kau pakai ini? Apa kata Muhammad bin Wasid? Kalau aku tidak senang memakainya, mengendarainya, aku nggak akan jual kepadamu. Nabi SAW mengatakan, La yu'minu adukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Jadi subhanallah ini sifat luar biasa. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan la yu'min, tidak sempurna. Orang yang memiliki sifat ini berarti imannya sempurna. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi apapun dia bentuknya, apapun dia bentuknya, kalau kita ingin memiliki iman yang sempurna maka lakukan ini. Mencintai untuk saudaranya apa yang kita cintai untuk diri kita. Karena itu Syekh Salih al Syekh melanjutkan pembahasan beliau dalam syarah hadis ini dengan ithar. Jadi kalau mencintai saudara kita, apa yang kita cintai untuk diri kita ini nanti sampai tingkat mendahulukan saudara daripada kita. Ini luar biasa sebagaimana yang Allah puji dengannya orang-orang an Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kemudian Allah mengatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini sifat terpuji yang dimiliki oleh Ansar yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa kata Allah yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka selalu mendahulukan orang lain, saudara mereka, dari diri mereka sendiri walaupun mereka butuh. Kalau tidak butuh, banyak orang bisa mendahulukan. Karena ada uang sisa, banyak. Makan minumnya sudah tercukupi semua, akhirnya bisa beri kepada orang lain. Ini banyak yang bisa melakukan. Akan tapi kalau ia punya hanya punya uang itu, kemudian dia dahulukan orang lain, ini sifat yang Kata Allah, Allah puji dengannya orang Ansar. Yang sebab turun ayat ini kata Imam Hafidh bin terkait dengan seorang sahabat Ansar dengan istrinya yang menjamu tamu Nabi SAW di malam hari. Hadis masuk. Suatu hari datang seorang kepada Nabi SAW dia mengatakan ya Rasulullah saya sudah susah sekali. Sudah susah. Beliau ingin dijamu, ingin makan. Maka Nabi bertanya kepada semua istrinya, semua istrinya tidak punya makanan. Tidak bisa menjamu tamu ini. Tanya kepada Aisyah, kepada Ummu Salamah, kepada Ummu Habibah, kepada Hafsah, semua mengatakan nggak ada makanan di rumah ya Rasulullah. Nggak ada yang bisa kita jamu. Apa yang mau kita berikan pada orang ini? Maka Nabi Sallam menawarkan sahabat yang miskin ini yang butuh makanan malam itu kepada para sahabat. Apa kata Nabi kepada semua para sahabat? Siapa di antara kalian bisa menjamunya? Maka tanpa pikir panjang karena Nabi di akhir tawar itu mengatakan yarhamuhullah di akhir tawaran Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmatinya. Siapa di antara kalian bisa menjamu tamu ini semoga Allah merahmatinya. Kata semoga Allah merahmatinya muncul dari siapa? Dari Nabi. Yang ini tentunya keistimewaan yang tidak akan pernah didapat mungkin untuk kedua kalinya. Maka tanpa pikir panjang dia langsung mengatakan ana ya Rasulullah. Tanpa berpikir di rumah itu ada makanan atau tidak. Itu karena semangatnya insya Allah. Makanya ada seorang sahabat tamu ke rumah Rasulullah ini kasus lain sebagai tambahan. Bertamu Nabi mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjawab tapi dia mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan. Bahkan Nabi ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum. Dia jawab tapi pelan supaya Nabi ngulang-ulang salamnya. Assalamualaikum artinya apa? Keselamatan atas kalian, rahmat Allah atas kalian dan keberkahan Allah atas kalian. Jadi nggak dijawab dengan keras supaya nggak langsung masuk wadah orang. Kemudian Nabi tidak melanjutkan kedua dan ketiga. Dia jawabnya dengan pelan. Supaya Nabi ngulang, ngulang sampai ketiga kali Nabi mau pulang baru dikejarnya. Subhanallah. Ini doa Nabi. Yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Maka tanpa pikir panjang dia angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Maka dia pulang, dibawanya. Apa kata istrinya? Istriku ada makanan. Dia mengatakan, tidak ada kecuali hanya sedikit makanan untuk makan malam anak-anak kita. Maka dia mengatakan tamu Nabi mesti kita kita muliakan. Maka akhirnya sang suami mengatakan anak kita tidurkan tanpa makanan. Tidurkan tanpa makanan. Padahal mereka butuh. Dia istrinya butuh makan malam itu, anaknya butuh makan. Akan tapi yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim Ditidurkan anaknya tanpa makan malam. Besoklah kita kasih makan, kita cari lagi. Dan ini kebanyakan para sahabat seperti itu kecuali yang kaya-kaya. Ya, jadi makanan mereka hanya cukup satu satu hari itu. Bisunya enggak tahu. Kalau kita Masya Allah cukup 4 bulan. Bahkan ada cukup 40 tahun. Bahkan cukup 150 tahun. Dan umurnya nggak akan sampai itu. Tapi itu masih merasa kurang ya kan? Ya, masih merasa kurang, takut masih. Padahal apa kata Nabi SAW? Siapa di antara kalian yang pagi harinya aminan fisirbihi merasa aman di rumahnya, di negerinya, di daerahnya mu'afan fi badanihi dia diberikan kesehatan di tubuhnya, tidak sakit. Indah hukutu yaumihi, hari itu ada makanan untuk hari itu, Fakat hizat lahu bihada bihadafiriya. Maka hakikatnya dia telah diberikan dunia dan seisinya. Karena hakikat hidup kita ya sekarang ini, kita nggak tahu besok kita hidup lagi atau sudah meninggal. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Maka malam itu dijamu dengan jamuan luar biasa. Setelah anaknya tidur, nah, kemudian sudah gelap ini, tamu disuruh masuk. Dia dan istrinya di tempat gelap. Tamunya di tempat terang. Makanan dihidangkan, ayo makan. Maka sang tamu karena begitu lapar, tanpa pikir panjang, maka dia langsung makan tanpa memperhatikan lagi apakah tamunya uh, tuan rumahnya ikut makan atau tidak. Maka dia makan dengan lahap, sedangkan istri dan uh, suaminya tadi tidak makan dan anaknya tidak makan. Malam itu mereka lapar. Pagi harinya Nabi kita yang mulia SAW memuji mereka, memuji, memuji mereka. Bahkan dikatakan Allah takjub dengan apa yang kalian lakukan untuk tamu kalian sehingga turun ayat ini. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sebab Imam Al-Bukhari akhirnya turun ayat ini. Sebab turun ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ini, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah itu surat Al-Hasyr ayat 9. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi ithar ini akan muncul pada diri seorang tatkala ia memiliki sifat ini. Dia akan lebih mengutamakan saudara yang daripada diri dia. Ini akan muncul sifat ithar yang dimiliki oleh orang-orang orang-orang Ansor. Bahkan subhanallah, orang Ansor ini memiliki keistimewaan dalam bab ini yang tidak dimiliki mungkin oleh suku-suku yang lain di kalangan orang-orang Arab. Antum lihat di awal hijrah bagaimana mereka. Ya, di awal hijrah bagaimana kecintaan mereka kepada saudara sama muslim itu sama sebagaimana mereka mencintai hal itu untuk diri mereka. Tatkala Nabi sudah mempersaudarakan satu persatu orang-orang muhajirin yang hijrah dari Makkah hanya membawa pakaian mereka, harta mereka mereka tinggal semuanya hanya untuk membela Allah dan Rasulnya di kota Madinah, maka orang Ansar tidak merasa puas tatkala Nabi memerintahkan bahwa sahabat-sahabat kalian dari Madinah ini cukuplah makan minum bersama dengan kalian. Kalian yang menanggung makanan dan minuman mereka setiap hari. Mereka tidak puas sehingga mereka datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, ansif amwalana bainana wa baina ikhwanina minal muhajirin. Ya Rasulullah SAW, paruh dua, bagi dua harta kami. Separuh untuk kami, separuh untuk saudara kami. Ini luar biasa ikhwani kaum muslimin. Ada di antara kita yang sanggup seperti ini. Antum, totalkan harta antum. Rumah, lima. Misal, ya kan? Atau enam lah, supaya nggak payah baginya kan. Masa dua setengah baginya kan. Ya enam rumah mobil dua masya Allah terakhir ada teman antum punya mobil nggak ada punya rumah nggak ada udah separuh kita bagi harta oh, ini sempurna kali imannya Yang sama anaknya kadang-kadang kalah nggak bisa berbagi ya kan apalagi sama orang lain sama ayahnya pun nggak bisa berbagi apalagi sama orang lain bapaknya dan ibunya meminta dia tidak bisa memberi apalagi orang lain jadi sifat ini jauh bagi kebanyakan kita ikhwan kaum muslimin kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Berat sifat ini. Sehingga Nabi SAW katakan la yu'min, tidak sempurna kata Nabi SAW. Dan ini sejarah tentang orang-orang yang seperti ini hanya kita dapati wallahu alam. Pada masa kita hanya kita dapati pada generasi dahulu dari salaf. Ini ikhwan kaum muslimin dan kita dapati sebagian ulama kita Masya Allah juga memiliki cerita yang sama ya sebagian mereka memiliki cerita yang sama ada di antara mereka diberi Eh, kendaraan baru Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah diberi kendaraan baru kita baca dalam uh, apa namanya dalam catatan sebagian muridnya diberi kendaraan baru lagi lagi taklim seperti ini kendaraan baru kemudian nggak lama setelah yang memberi pulang ada seorang murid mengatakan Syekh saya akan menikah saya akan menikah uh, tanggal ini tanggal ini. Bisakah anda hadir? Dia mengatakan oh, padat jadwal saya nggak bisa hadir. Syekh tolonglah hadir gini gini gini. Tetap dipaksa saya mengatakan tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Sehingga akhirnya saya mengatakan sudah saya tidak hadir, nggak bisa hadir tapi untukmu hadiah. Berikan kunci mobil baru itu kepada dia, insya Allah. Berikan. Dikasih. Nah, Rito, kamu sudah kalau saya tidak hadir, eh, ridho saya katanya. Udah pulang lewat. <laughs> Rito lah, masya Allah ya. Nggak apa-apa lantung nggak ada tapi mobil baru anda dapat hadiahnya, masya Allah. Ah, ini, ini cerita subhanallah. Pengamalan kepada sabda Nabi SAW la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali apabila ia mampu mencintai untuk saudara sebagaimana ia cintai hal itu untuk dirinya tapi yang paling utama sebenarnya dalam urusan agama yang paling utama dalam urusan agama kalau seandainya antum sudah mengetahui akidah ahlu sunnati wal jamaah manhaj yang benar maka antum berusaha dan sangat cinta kalau saudara antum itu mengetahui sebagaimana antum ketahui bukan malah senang kalau saudara itu tergelincir Bukan malah bahagia bertepuk tangan tatkala saudara itu jauh dari keyakinan yang benar. Ini kau kaum muslimin. Karena ada sebagian ada sebagian orang senang melihat saudaranya jauh dari akidah yang benar, jauh dari keyakinan yang benar. Makanya caranya bagaimana? Sampai dalam masalah eh, misalnya tahdir, dalam masalah hajar membaikon, itu tujuannya supaya saudara kita apa? Kembali kan? Supaya saudara kita kembali. Maka tidak ada tahdir abadi dan tidak ada pembaikotan abadi. Tujuannya supaya saudara kita kembali. Maka di, di, diletakkan pada masalah dan mafsadat. Jika seandainya tahdir itu, jika seandainya pembaikan itu mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka tidak ada masalah untuk dilakukan. Maka tidak ada tahdir abadi. Selama-lama ini tahdir, selama-lama dijauhi tidak. Tujuan kita membaikot, tujuan kita memperingatkan supaya dia kembali. Salah satu di antara tujuan supaya dia kembali kepada kebenaran. Supaya saudara kita itu kembali karena dia termasuk muslim yang wajib kita cintai untuk diri kita eh, untuk untuknya sebagaimana kita cintai hal itu untuk diri kita. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Ini juga yang akan mendorong seorang semangat untuk memberi nasihat, semangat untuk menyelamatkan, semangat untuk memberi penjelasan dengan tentunya cara yang hikmah, cara yang baik. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi ini ithar, ya. Ini ithar. Yang kalau seandainya seorang punya sifat ini, maka dia akan sampai pada tingkat ithar. Sampai pada tingkat ithar, itu mendahulukan saudara daripada dirinya, sekalipun dia membutuhkan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka taala. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkata, "Wa hadithu Anas alladhi natakallamu al-ana fihi yadullu ala anna al-mu'mina yasurruhu ma yasurru akhahu al-mu'mina. Hadis Anas bin Malik yang sedang kita bicarakan ini kata Imam Ibn Rajab tatkala mensyarah hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin hendaknya merasa bahagia dalam perkara-perkara yang membahagiakan saudaranya. Jadi kalau dia mendengar kabar menyenangkan dari saudara maka dia bahagia. Ini bukan malah mendengar kabar menyenangkan, tetangganya dia malah nangis di kamar. Ya, masya Allah. Dia ya, tetangganya punya ini baru, punya itu baru, dia malah sedih, berat hatinya. Loh, kok bisa punya itu? Saya belum punya. Ini berarti sifat iman yang disyarkan oleh hadis ini tidak ada pada dadanya. Kemudian, wa yuridu li akhihil mu'mini ma yuridu li nafsihi minal khair dan dia menginginkan untuk saudaranya yang beriman dari kebaikan sebagaimana kebaikan itu dia inginkan untuk dirinya. Wa hadha kulluhu innama ya'ti min kamali salamati sadri min al ghilli wal ghishi wal hasadi. Ini tidak akan mungkin sifat ini ada pada diri seseorang ya kecuali sifat ini pasti terlahir dari seorang yang hatinya bersih dari sifat curang, ghil. Di hatinya bersih dari sifat ghish, dengki. Di hatinya bersih dari sifat hasad. Jadi orang yang bisa sampai ke tingkat ini adalah kata Imam Ibnu Hajar, orang yang hatinya selamat. Dari apa? Sifat curang, dengki dan juga hasad. Maka orang yang hasad, orang yang selalu memiliki sifat curang ini tidak akan pernah sampai pada tingkat ini. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Fa innal hasada yaqtadi ayakrahal hasidu ayyafuqahu ahadun fi khairin. Karena orang yang hasad kata beliau akan membuat orang yang hasad tidak senang apabila ada orang di atas dia dari kebaikan. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Li'annahu yuhibbu ayyamtaza 'ala an-nasi bi fadailihi karena dia ingin sendiri memiliki keutamaan itu atas semua manusia wayan farida biha anhum dan dia hanya satu-satunya manusia yang memiliki keistimewaan itu wal imanu yaqtadi khilafah dzalik sedangkan iman mengharuskan seorang untuk mencintai hal itu dimiliki oleh semua kaum muslimin sebagaimana Imam Syafi'i banyak ilmu yang disebutkan pertama kali Imam Syafi'i yang memunculkannya di antaranya usul fikih ilmu usul usul fikih belum ada seorang ulama pun sebelum beliau yang menulis buku usul fikih ulama Sehebat apapun, sebelum Imam Syafi'i belum pernah ada yang menulis kitab usul fikih. Beliau yang pertama kali menulis kitab tentang uh, usul fikih yaitu dalam kitab beliau arisala. Beliau mengatakan seandainya kata beliau ilmu ini diketahui oleh manusia dan tidak ada yang disebutkan kepadaku. Sehingga para ulama mengatakan ini ungkapan hendaknya dicatat dengan tinta air mata. Bukan tinta emas, tinta air mata. Karena banyak di antara kita pinginnya yang pertama. Banyak di antara kita inginnya dialah satu-satunya. Ini tercela ya kaum muslimin muliakan oleh Allah. Coba lihat imam kita Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan seandainya ilmu ini yang disebatkan kepada diketahui semua orang dan tidak ada yang disebatkan kepada Tidak dikatakan Syafi'i yang pertama kali menulisnya, Syafi'i yang pertama kali mengajarkannya, Syafi'i yang pertama kali menjelaskannya. Sehingga seorang imam pernah mengatakan semua alul hadis sebelum Imam Syafi'i tertidur semuanya mereka bangun setelah Imam Syafi'i menjelaskan. Istimbat, istidlal, dalil, bagaimana ber beristidlal dengan dalil itu yang meng menghidupkan ahli hadis sebelum Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau subhanallah beliau mengatakan jika seandainya ilmu-ilmu seperti ini tidak ada kepada kepadaku. Sedangkan kita, kita ingin selalu terdepan. Kita ingin selalu yang yang pertama, kita ingin selalu bahwa semua orang butuh kita. Ini ikhwan kaum muslimin sifat yang yang iman kata Imam Ibn Rajab tadi khilafah dalika Iman menuntut kita untuk memiliki sifat bertolak belakang dengan sifat-sifat seperti ini. Mestinya ikhwani kaum muslimin semua orang tahu apa yang kita tahu. Ini yang kita cintai. Itu yang kita cintai ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang muliakan oleh Allah taala wa huwa ay yashrakahu almu'minuna kullahum ma a'tahu Allahu min alkhair min ghairi ayanqusa alayhi min syai'. Seorang mukmin iman menuntut dia untuk agar kiranya semua orang-orang yang beriman diberikan oleh Allah daripada kebaikan sebagaimana Allah berikan kepadanya. Jadi kalau seandainya diberikan kebaikan uh, agama, diberikan kebaikan dunia, dia ingin semua orang memiliki hal yang sama. Semua orang memiliki hal yang sama. Makanya dia tidak akan memiliki sifat kiber, sifat som, sombong kalau orang seperti ini. Nggak ada sifat sombong. Melihat orang di atas biasa saja, ya melihat orang yang di bawah memiliki kasih sayang. Ini sifat orang sombong. Uh, uh, orang yang seperti ini akan akan hilang dari sifat sombong. Karena itu Imam Ibn Rajab menukilkan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 83. Beliau mengatakan ayat ini hakikatnya untuk orang-orang yang mengamalkan hadis Anas bin Malik yaitu firman Allah tilkad darul akhiratu naj'aluha lil la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allah tabaraka taala berfirman itulah negeri akhirat yang kami peruntukkan naj'aluha yang kami peruntukkan lil la yuriduna 'uluwa untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi yaitu kesombongan siapa mereka orang yang mengamalkan hadis Anas bin Malik ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi akhirat diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang memiliki sifat ini. Mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dicintai untuk untuk dirinya. Maka ikhwani kaum muslimin kalau sifat ini ada, maka kesombongan akan hilang. Kesombongan akan hilang, keangkuhan akan hilang, merasa lebih, merasa semua orang membutuhkan akan hilang. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Terakhir, hadis Abdullah bin Amr bin As yang senada dengan ini, hadis yang panjang yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ma diriwayatkan Imam Muslim Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di pertengahan hadis yang panjang ini Nabi sallallahu mengatakan faman ahabba ayyuzahzaha zahani nari wa yadkhulal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhiri wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka, wa jannah dan ingin masuk ke dalam surga. Siapa yang ingin selamat dari neraka? Siapa yang ingin masuk ke dalam surga? Fal ta'tihi maniyatuhu. Maka kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya tatkala datang kematian kepadanya pertama wahwa yu'minu billahi wal akhir. Dia mesti beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi orang yang ingin masuk surga, orang yang jauh dari neraka, tatkala dia meninggal, pertama dia harus punya sifat ini, beriman kepada Allah pada hari akhir. Kemudian yang kedua, wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaih. Ini terkait dengan pembahasan. Apa kata Nabi SAW? Dan hendaknya ia perlakukan manusia sebagaimana ia suka diperlakukan oleh orang lain. Perlakukan manusia sebagaimana Anda suka kalau Anda diperlakukan sepertinya. Ini adab yang sangat luar biasa ikhwani. Kalau kita pahami sangat sangat luar biasa. Kalau seandainya Anda tidak senang ditipu, maka jangan menipu. Anda tidak senang digibah, jangan menggibah. Ini ungkapan pendek akan tapi mencakup semua adab dalam Islam. Anda tidak senang dihina, maka jangan menghina. Ini kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka tatkala meninggal hendaknya beriman kepada Allah pada hari akhir dan hendaknya memperlakukan manusia sebagaimana ia suka diperlakukan demikian. Ini kuani kaum muslimin adab. Adab. Apakah Anda suka kalau seandainya teman Anda bertemu dengan Anda, Anda bermuka masam atau teman Anda bermuka masam? jawabnya tidak. Kita bertemu dengan teman, Assalamualaikum tidak menjawab salam Anda, bahkan berpaling memaki Anda, mencaci Anda, ini tidak senang, maka jangan perlakukan itu orang lain tatkala berhadapan dengan Anda. Ini adab yang kita katakan sebagaimana kata uh, Al-Imam Abu Zaid Al-Qayrawani rahimahullah taala ya menunjukkan bahwa ini hadis merupakan salah satu di antara pokok dasar daripada adab di dalam di dalam Islam. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan Mati. Uh, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada faidahnya. Dan setelahnya kita berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wasallam tabi'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, uh, soal pertama. Siapa siapa sajakah yang menjadi mahram kita? Banyak yang menjadi mahram mahram antum banyak. Antum coba uh, baca apa yang Allah Tabaraka taala firmankan dalam <clears throat> Al-Qur'an ya surat An-Nisa ayat 23. Di sana Allah tabaraka taala sebutkan kepada uh, kita hambanya siapa-siapa menjadi mahram kita. Siapa-siapa yang menjadi mahram kita. Yaitu tujuh dari keturunan, dari garis keturunan, kemudian juga sama dari sepersusuan, kemudian empat dari jalur pernikahan. Ini Allah tabaraka taala firmankan. Jadi mereka adalah mahram kita yang kita boleh tentunya berjabat tangan dengan mereka dan menyingkap aurat yang biasa tampak. Kita katakan aurat yang biasa tampak, khususnya para wanita boleh menampakkan aurat di depan mahram dia, aurat yang biasa tampak terkait ia bekerja. Seperti tangan, kaki, ya, kepala, itu biasa nampak ya. Sebagian lagi mengatakan leher. Adapun aurat yang lainnya, sekalipun itu mahram, maka hendaknya jangan terlihat sekalipun di depan mahram. Jadi para ulama mengatakan boleh terlihat aurat-aurat yang biasa terlihat tatkala bekerja. Itu yang boleh, ya. E, kaki, kemudian betis, itu boleh terlihat. Adapun yang lainnya, maka para ulama mengatakan tidak boleh. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan kedua, apa hukumnya memberi jawaban soal ujian saat sedang ada ujian tentang ilmu dunia? Sama haramnya. Tidak boleh. Ya, jadi yang saya maksudkan dalam pembahasan mungkin antum tadi agak sedikit menangkap apa yang saya jelaskan. E, saya katakan bahwa senang kalau saudara kita mengetahui ilmu agama yang kita ketahui termasuk tuntutan agama yang hukumnya wajib. Ini berbeda saya katakan tadi kalau ilmu ilmu dunia. Jadi ilmu dunia itu beda dengan ilmu akhirat atau ilmu agama. Kalau ilmu agama ditanya antum tidak boleh menyembunyikannya. Nabi SAW katakan barang siapa yang ditanya tentang agama, tentang ilmu syariat, kemudian sembunyi menyembunyikannya, maka kelak di akhirat Allah Taala akan ikatkan di pinggangnya tali pinggang dari api neraka uljima yaumal qiyamati jamin min nar. Ini ancaman yang keras. Tapi kalau ilmu dunia antum sembunyikan, ini antum tidak berdosa. Antum tidak berdosa. Akan tapi ikhwani kaum muslimin, hadis ini menganjurkan kita dengan uh, sifat yang jauh lebih utama tetap Nabi SAW arahkan kita, anjurkan kita untuk menyampaikan kebaikan apapun baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Tapi hukumnya berbeda. Ya, hukumnya berbeda dalam menyembunyikan ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Lalu pertanyaan antum tanyakan di sini terkait dengan memberikan jawaban. Kalau ada seorang sedang ujian, dia tidak tahu jawabannya, antum membocorkan atau antum memberikan jawaban kepadanya. Apakah ini boleh? Dan ilmu yang sedang diujikan adalah ilmu dunia. Ini sama saja karena hukumnya berbeda dengan yang kita sebutkan tadi. Permasalahannya berbeda yang kita sebutkan tadi. Ya, baik dalam urusan uh, dalam ilmu agama maupun dalam ilmu dunia, kalau memberikan uh, jawaban kepada orang yang sedang diuji dan dia tidak tahu jawaban, antum berikan maka ini hukumnya haram, ghish. Nabi SAW mengatakan curang ya. Nabi SAW mengatakan man ghashana falisa minna. Siapa yang melakukan kecurangan, maka ia bukan termasuk umat kami. Jadi ya, tidak ada bedanya ilmu dunia dengan ilmu ilmu agama dalam bab ini. Jadi tetap tatkala antum melihat seorang sedang diuji dan dia tidak tahu biarkan. Tidak boleh antum kasih. Dan seorang yang dikasih aja jangan diambil. Ya. Misalnya, oh, saya tahu jawabannya. Ya sudah, antum aja yang tahu. Walaupun saya mungkin nilainya rendah, tapi itu jauh lebih baik daripada harus melakukan kecurah, kecurangan. Ini iman ya, seperti Nabi SAW katakan Man ghasyana Paling minna. Siapa yang melakukan kecurangan, ini bukan termasuk umat kami kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu taala Bagaimana sikap yang kita perbuat kepada saudara kita jika kita telah menasihati dan bahkan telah mendiami dalam dua hari tapi dia tidak juga mau melakukan kebaikan dalam agama? antum harus memilih cara lain. Karena itu ah, Syekh ah, Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala pernah datang kepadanya seorang mengadukan saudaranya yang tidak mau dinasehati. Saya sudah capek nasihati dia. Berapa kali engkau nasihati? Dia mengatakan enam, lima atau enam kali. Maka Syekh bin Bas rahimahullah taala mengatakan, saya pernah menasihati seorang muslim 60 kali. 60 kali. Alhamdulillah dia akhirnya dapat hidayah. Nah, jadi ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala kita jangan kemudian uh, setelah menasihati dua kali, tiga kali, empat kali merasa ini sudah cukup berarti dia tidak berubah. Nasihati terus. Kalau dengan cara ini misalnya uh, belum belum bisa merubah mungkin dan terkait dengan merubah itu hak Allah sebenarnya kita hanya berusaha untuk menasihati kalau menurut kita di cara yang pertama mungkin dia belum bisa berubah antum lakukan cara yang yang lainnya sampai insya Allah dia berubah. Kalau toh sampai dia meninggal dia tidak juga berubah, maka ini di luar tanggung jawab kita. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja terus menasihati paman sampai akhirnya tidak ber, berhasil. Jadi intinya terus berusaha, terus berusaha, ya, jangan antum pesimis, terus optimis bahwa dia insya Allah akan berubah. Wallahu taala alam. Ustaz apa hukumnya memakai kemiri atau sejenisnya untuk menumbuhkan jenggot? Enggak perlu antum capek-capek. Eh, kalau enggak tumbuh ya biar. Ya. Eh, takdir Allah tabaraka taala. Ya, alhamdulillah tumbuh satu ada teman tumbuh satu Masya Allah senang kali ini. Satu melaksanakan sunnah. Tidak terlalu harus dipaksakan. Ya, tidak terlalu harus dipaksakan. Ya, karena memang kalau gennya berjenggot ya Insyaallah berjenggot ya. Jadi antum berdoa sajalah. Ya Allah, tumbuhkan ya Allah. Eh supaya bisa melaksanakan apa? Melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kalau antum tidak ada jenggotnya, antum perempuan kan nggak gitu seperti itu kan? Ya kan tidak. Wallahu a'lam. Bagaimanakah derajat hadis tentang solat tasbih? Ada khilaf. Solat tasbih diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih atau tidaknya. Syekh Al-Albani rahimah ta'ala menghasankan hadis ini. Hadis salat tasbih. Secara sanad hadisnya sahih. Kalau dilihat dari jalur sanadnya kemudian ditimbang dengan menggunakan kaidah musola hadis, hadis ini bisa diterima. Sehingga sebagian ulama kenapa menolaknya? Mereka mengatakan dari sisi matannya. Karena Salat yang seperti itu, yang aneh, bahkan sampai dikatakan minimal kalau saya tidak bisa juga dilakukan maka sekali seumur hidup. Jadi ini salat yang aneh. Salat yang aneh. Kenapa kok para sahabat tidak menukilkan hadis ini secara banyak dari sahabat-sahabat yang lain? Nah, sehingga mereka mengatakan bahwasanya hadis ini tidak bisa dipakai. Tapi wallahu taala alam seperti ya Syekh uh, eh, Al Albani rahimah taala, Al Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah taala, mereka mengatakan hadis ini bisa dipakai. Hadis ini bisa dipakai. Jadi ini termasuk khilaf. Ya termasuk khilaf. Jadi kalau seandainya ada orang ingin melaksanakan salat tasbih dengan berdalil dengan apa yang dikatakan oleh para ulama yang menghasankan hadis ini, mengatakan hadis ini benar, silahkan, tidak ada masalah. Kalau antum berpendapat bagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Shalih dan ulama-ulama yang lain, maka juga silahkan. Ini khilaf. Wallahu taala alam. Terkait dengan salat tasbih. Wallahu alam. Ustaz, apakah kita boleh berdoa meminta panjang umur atau mendoakan orang lain panjang umur? Padahal umur telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bahwa ajal umur tidak akan dimajukan atau dipanjangkan? Ya boleh, Nabi SAW mendoakan. Tadi jelas kita nukilkan hadis Nabi SAW mengatakan wa'atil umrahu. Ya Allah panjangkanlah umurnya. Tapi jangan lupa akhir doa. Apa itu? Barik. Ya Allah ber berkahi. Jadi minta untuk dipanjangkan umur tidak masalah. Ya tidak mengapa. Mendoakan orang lain agar kiranya Allah perpanjang umurnya juga tidak mengapa. Tapi ingat, tatkala minta untuk dipanjangkan umur, minta keberkahan. Mendoakan saudara kita panjang umur, minta juga agar kiranya panjang umurnya diberkahi oleh Allah taala. Karena orang yang baik itu kata Nabi sallam adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalnya. Jadi boleh. Lalu pertanyaan, padahal umur telah ditakdirkan oleh Allah taala bahwa ajal umur tidak bisa dimajukan dan dipanjangkan. Kita katakan ya umur juga sudah di takdirkan. Apa bedanya dengan rezeki? Antum minta tambah rezeki, ya. Ya Allah berikanlah kepada rezekiku tambahan rezeki dan sebagainya. Bukankah ini juga sudah ditakdirkan? Apa bedanya? Sama. Sebagaimana uh, umur sudah ditakdirkan, maka rezeki juga sudah ditakdirkan. Jadi tidak masalah untuk berdoa untuk hal-hal seperti ini. Lalu apakah tatkala kita berdoa, ajal tadi bisa berubah di lauh mahfud? Yang tadinya tidak ada di sana menjadi ada catatan tambahan. Jawabannya tidak bisa. Apa yang dicatat di sana itulah yang akan berjalan. Kalaupun seandainya dengan doa antum, umur antum ditambah, maka perubahan itu juga sudah ada di sana. Contoh misalnya si fulan. Ya si fulan ditentukan di sana umurnya 60 tahun. Tapi karena ia selalu meminta penambahan umur oleh Allah dalam hidupnya, ini juga dicatat. Dia selalu berdoa, selalu berdoa, selalu berdoa. Akhirnya Allah kabulkan doanya sehingga umurnya ditambah 10 tahun menjadi berapa? 70 tahun. Jadi perubahan itu, penambahan itu, doa itu juga cita lau mahfud. Jadi tidak ada salahnya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya apakah bisa ajal seorang berubah yang tadinya meninggal 60 tahun dicatat di lau mahfud kemudian tiba-tiba bisa menjadi 70 tahun? Jawabannya tidak bisa. Kalaupun terjadi penambahan 10 tahun menjadi 70 di Lauh Mahfud juga sudah sudah dicatat. Ini khani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi insya Allah tidak ada pertentangan antara ketentuan ajal dengan doa kita untuk meminta dipanjangkan umurnya. Insya Allah tidak ada pertentangan. Jadi intinya tetap kita dibolehkan untuk meminta agar kiranya Allah Taala memberi kita panjang umur, kemudian juga mendoakan orang lain juga tidak mengapa insya Allah. Tapi jangan lupa minta keberkahan. Ya, karena banyak orang yang diberikan oleh Allah taala umur panjang akan tapi tidak diberikan apa? keberkahan sehingga umur panjangnya menjadi musibah bagi dirinya. Wallahu a'lam. Bagaimana menanggapi adat dan pemahaman tentang sebagian suku yang satu marga tidak boleh menikah? Sementara dalam syariat mereka bukan mahram. Ya tidak benar. Selama dia bukan mahram, maka boleh boleh menikah. Selama bukan mahram maka boleh menikah. Ya. Ini ketentuan syariat. Selama bukan mahram dia boleh menikah. Yang diharamkan itu menikahi mahram. Allah mengatakan hurriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi dan seterusnya ini orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Adapun selain orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka mereka adalah halal, boleh dinikahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah. Ya, Nabi SAW menikah dengan banyak wanita. Sama-sama dari suku Quraisy. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Bahkan rata-rata orang-orang Arab ya mereka dinikahkan dengan anak-anak paman mereka. Mereka dinikahkan dengan anak-anak paman mereka. Jadi sepupu dinikahkan dengan sepupu-sepupu mereka. Selama itu bukan mahram, maka insya Allah tidak tidak mengapa. Wallahu taala alam. Eh, kalau sebagian suku kemudian melarang, berarti menentukan hukum tanpa ada aturan dari hujah dari Allah tabaraka taala. Wallahu taala alam. Lalu kalau seandainya misalnya antum punya keinginan anak tidak mau menikah dengan yang satu suku, itu terserah antum. Terserah antum. Tapi kalau itu menjadi aturan, yang kalau ada orang sudah jatuh cinta dengan e, seorang akhwat atau seorang wanita yang kebetulan satu suku misalnya, kemudian dilarang menikah, maka ini zalim. Tapi kalau seorang akhwat atau seorang ikhwan, dia mengatakan saya tidak akan menikah dengan yang satu suku ya marga misalnya. Tidak menikah dengan tidak mau menikah dengan satu marga. Walaupun boleh, tapi saya tidak mau. Saya ingin cari orang lain supaya kekerabatan makin luas misalnya. Terserah, tidak ada masalah. Tapi kalau itu jadi aturan yang tercela seorang menikah dengan satu marga, ah, ini hal yang tidak benar. Wallahu taala Di dalam Islam, apakah marahnya orang tua kepada anaknya yang seringkali berupa ucapan kurang baik, bahkan menyumpahi anaknya, itu dapat mempengaruhi jalan hidup anaknya. Ikhwan, ini kita ingatkan, sebagaimana selalu kita ingatkan bahwa tatkala kita marah, tatkala kita berbicara, maka hati-hati. Nabi kita yang mulia salam mengatakan eh, bahwa ditakutkan kata Nabi sallam di saat engkau ucapkan itu adalah waktu mustajab. Itu waktu mus mustajab sehingga apa yang kau ucapkan itu dikabulkan oleh Allah taala. Maka cobalah ya kita mencontoh tradisi orang Arab. Tradisi mereka yang tradisi baik. Itu kalau marah itu ucapannya ucapan marahnya adalah doa. Marah-marahnya luar biasa, nggak pernah keluar kebun binatang dari mulutnya. Ya. Kalaupun marah dia mengatakan Allahu yahdika itu udah keras sekali itu marahnya. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Itu marahnya luar biasa itu. Allah semoga Allah memperbaikimu. Itu marahnya sudah pada puncaknya. Nah, kalau kita, kalau bagaimana apa yang kita ucapkan? Hah? Itu saya bilang tadi kebun binatang keluar. Bahkan binatang yang nggak ada di kebun binatang mungkin bisa keluar. <laughs> Eh, nggak ada di kebun binatang hinzir itu nggak ada ya. Babi nggak ada kebun binatang kan? Tapi kalau kita marah, yang tidak ada di kebun binatang juga keluar. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi kalau di saat marah, alangkah baiknya memang mendoakan. Iya, mendoakan. Kita lihat orang-orang Arab itu kalau lagi emosi dengan kita misalnya, marah, merah pada mukanya, tapi yang diucapkan adalah aslahakallah. Semoga Allah memperbaikimu. Allah yahdik, semoga Allah tabaraka taala memberi petunjuk kepadamu. Walaupun kadang kalau ini kita ucapkan dengan bahasa kita lagi marah dengan orang Indonesia, kita ucapkan ini dia malah ketawa. Marah antum dipajak di pasar marah dengan seorang, berantem dengan seorang misalnya antum mengatakan, "Semoga Allah memberi petunjuk padamu Dia mengatakan, "Amin." gitu. <laughs> menghina dan mengejek dia. Kalau orang Arab paham dia, Allah yahdik. Nah, ini kawan sudah nggak bisa main-main ini. Kalau saya jawab mungkin naik apanya? Pukulannya mendarat di wajah. Nah, jadi seperti itulah mereka. Nah, ini hendaknya kita contoh. Seorang suami tak kalah marah dengan istrinya, ya. Daripada mengatakan, "Oh, memang anak bukan anak manusia misalnya Masya Allah ya bukan anak manusia alangkah baiknya kita mengatakan Allah yahdiki Semoga Allah Taala memberi petunjuk kepadamu. Semoga Allah menjadikan engkau seorang istri soleha. Begitu juga tatkala kita marah pada anak. Dan yang namanya marah ini nggak akan mungkin terlepas dari kehidupan kita. Nggak ada manusia yang nggak nggak nggak marah dalam hidup. Pasti marah. Nah, tapi tatkala marah, coba ucapkan ucapan yang benar, ucapkan ucapan yang baik pada anak tatkala marah dan mengatakan Allahu yuslihuk. Semoga Allah memperbaiki akhlakmu. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Semoga Allah tabaraka taala menjadikan kau anak saleh. Ya, ini selalu kita katakan, kalau dikabulkan yang senang juga kita. Kalau tepat dikabulkan doa kita saat marah tadi, ucapan kita tatkala marah tadi, dikabulkan yang senang juga kita. Sebaliknya kalau kita mencela, mengumpat, menyumpahi, dikabulkan yang susah juga juga kita. Nah, ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi bisa-bisa kita katakan, ya tentunya ini terkait dengan terkabul atau tidak ucapan tadi, kita katakan bisa berpengaruh. Nah, apalagi orang tua kepada anak, hati-hati doa yang doa yang buruk. Karena Nabi SAW katakan tidak doa, tiga doa kata Nabi yang tidak di, ditolak. La syakkafin, tidak diragukan. Salah satu di antaranya adalah doa ibu atau doa orang tua. Doa buruk ibu atau doa buruk orang tua kepada anaknya. Itu tidak akan ditolak oleh Allah Taala. Maka hati-hati. Khususnya para ibu karena doa mereka lebih mustajab daripada doa ayah. Para umahan tatkala marah kepada anak jangan ucapkan perkataan-perkataan bu buruk. Doakan kebaikan untuk anak. Wallahu a'lam. Taib ini juga pertanyaan terakhir terkait dengan masalah uh, satu keluarga yang selalu melakukan maksiat dan sudah dinasehati akan tapi tidak mau. Apakah kelak di akhirat kita akan bertanggung jawab dengan maksiat yang mereka lakukan? Jawabannya, akhi, kalau di keluarga kita ada yang melakukan maksiat kepada Allah, intinya kewajiban kita adalah menasehati Hatta istri, selama maksiat yang dilakukan keluarga kita itu bukan mengarah ke zina kalau misalnya istri, bukan mengarah ke zina. Kalau mengarah ke zina, hukumnya berbeda. Mengarah ke zina hukumnya berbeda. Ya, karena isyarat daripada sebagian hadis Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan untuk mencerainya dan seterusnya. Tapi kalau mungkin maksiat-maksiat yang lain selain zina, maka kewajiban kita hanya menasehati, nasihati. Lalu kalau tetap dia melakukan maksiat sampai meninggal, tidak berhasil, dalam artian tidak meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Kita sudah rasa tapi mereka selalu melakukannya. Maka insya Allah di akhirat tidak ada tanggungan apa-apa selama memang benar kita berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati. Coba lihat Nabi Lut, Nabi Nuh. Ya, baik istri mereka berdua atau anak Nabi Nuh. Diusahakan, diusahakan, diusahakan, dinasihati, nasihati, namun akhirnya tetap tidak tidak mendapat petunjuk. Apakah mereka berdua bertanggung jawab Jawabannya tidak. Karena mereka sudah maksimal memberi nasihat. Tapi ini yang jadi masalah kalau Anda tidak maksimal. Bahkan membiarkan. Maka di sini Nabi kita yang mulia sesalam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang ia pimpin.